abad ke-10 Masehi. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Rabiul Tsani 1429 Hijriah bertepatan dengan 24 April 2008 dan yang lalu kita telah menyelesaikan poin ke-41 tentang syafaat Insyaallah pada pagi hari ini kita masuk poin yang ke-42 dan poin-poin setelahnya yaitu yang ke-42 tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dahulu kala atau lebih khusus perjanjian Nabi Adam. Saya bacakan dulu matanya Qala Imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullahu taala wal mitsaqul ladzi aqadahu Allah taala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun Berkata Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya dan perjanjian atau al mithaq yang telah Allah buat untuk Nabi Adam dan keturunannya adalah benar. Ini termasuk akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita meyakini bahwa dahulu kala Nabi Adam dan kita semua anak cucunya pernah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian untuk apa? Perjanjian untuk an ya'buduhu wa la yusyriku bihi Yaitu perjanjian untuk kita beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan ini dikenal dengan perjanjian di alam arwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan dari Adam itu anak keturunannya. Dari dohrihi, dari punggungnya keluar anak keturunannya. Jadi arwah kita ini sudah ada semenjak dahulu kala kita belum ada, arwah kita sudah ada. Demikian pula arwah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah ada semuanya. Arwah sudah ada semuanya semenjak dahulu kala, tinggal jasadnya yang belum ada. Nah, ketika janin di perut ibu berusia 120 hari, baru arwah itu ditiupkan kepada janin tersebut. Dulu di alam arwah kita pernah janjian dengan Allah Janjian untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat sahih Imam Ahmad dan yang lainnya Syekh Ahmad Syafir menyatakan sanadnya sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah akadal mita min zahri Adam alaihi salam bina'man yakni arafah فأخرج من سلفه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perjanjian dari punggung Nabi Adam ketika berada di Nakman yaitu di Arafah. Lalu Allah mengeluarkan dari tulang punggung itu, dari tulang sulbinya keturunannya. Semuanya, arwahnya sudah ada. Kemudian Allah berbicara kepada mereka, alat bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala syahidina. Mereka semua menjawab, ya kami menjadi saksi atas hal itu. Dan ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an menurut para mufassirun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan juga 173 Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum?" Qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya Allah berfirman, "Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Lalu kata Allah, "Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh Allah diancam jangan sampai kita yang telah janjian dulu dengan Allah ternyata kita melupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu di alam arwah kita meyakini keesaan Allah setelah lahir ke dunia ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan wa akhwati rahimakumullah, Allah tidak hanya mencukupkan dengan perjanjian di alam arwah dulu saja, tapi Allah juga masih mengutus para rasul. Ini menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Para rasul diutus untuk mengembalikan kita kepada perjanjian yang dulu pernah kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ingat Kemudian juga tidak cukup hanya dengan mengutus para rasul, Allah juga menurunkan kitab-kitab Al-Qur'an atau sebelumnya ada Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita dengan perjanjian zaman dulu. Jadi Allah itu benar-benar cinta dan sayang kepada kita. Maka dari itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setiap bayi yang lahir itu dia berada di atas fitrah bersih. Bayi lahir itu di atas fitrah dia bersih. Karena dia masih terikat dengan perjanjian ketika di alam arwah dulu. Ini juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Sahih. Kata beliau, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Dia adalah daripada bayi yang lahir melahirkan dia itu lahir dilahirkan di atas fitrah. Agama yang benar, agama yang murni, agama Islam, agama tauhid yang jauh daripada syirik. Jadi setiap bayi lahir di atas fitrah. Yang menjadikan dia menyimpang dari fitrah adalah lingkungannya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunafiranihi au yumadjisanihi yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi adalah kedua ibu bapaknya. Dalam riwayat yang lain ada ada riwayat menyebutkan au yusyarikanihi yang menjadikannya musyrik. Itu adalah kedua ibu dan bapaknya. Jadi anak itu kalau lahir dibiarkan, tidak disentuh apapun. Sudah anak lahir dibiarkan saja. Jangan diberi pelajaran apapun. Biarkan, jangan disentuh. Sampai dia tumbuh besar. Maka dia itu otomatis menjadi ahli tauhid. Otomatis. Karena dia tetap berada di atas fitrahnya dan tidak menyimpang daripada fitrahnya. Jadi bayi lahir, anaknya siapapun dia, kafir Islam, lahir dibiarkan Ditaruh di tempat yang sendirian dia, tidak ada orang, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang apapun, maka dia akan tumbuh menjadi ahli tauhid. Karena dia masih asli dalam fitrahnya dan tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fitratallahi allati an-nasa 'alaiha." Itulah fitrah dari Allah yang Allah menjadikan manusia itu berada di atas fitrah tersebut yaitu di atas agama Islam, agama tauhid yang jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah agama yang lurus. Itu fitrah. Apalagi juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau kita memperhatikan semua makhluk Allah, maka semua yang ada ini menjadikan bukti tentang adanya Allah dan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada. Jadi sebenarnya seluruh fasilitas yang ada ini justru mengembalikan kita kepada perjanjian zaman dulu ketika di alam arwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 35 36 di situ Allah mengajak kita untuk merenung dan ayat ini yang menjadikan Jubair bin Mut'im masuk Islam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Am khuliqu min ghairi shayin am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ard bal la yumkinun." Apakah mereka itu diciptakan tanpa adanya sesuatu ataukah mereka yang menciptakan Ataukah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi bahkan mereka itu tidak yakin? Ayat ini mengajak kita merenung ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu ada dengan sendirinya? Muncul tiba-tiba. Ada dengan sendirinya tanpa pencipta. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ini kita renungkan. Sa'id bin Jubair uh, apa namanya Jubair Sa'id Jubair uh, Sa'id bin Jubair uh, Jubair bin Mut'im Jubair bin Mut'im ya Sa'id itu anaknya ayahnya namanya Jubair bin Mut'im kakeknya namanya Mut'im bin Adi Jubair bin Mut'im rahimahullah taala mengatakan kada qalbi an yaqir hampir-hampir jantungku akan terbang Wadalika awwalu ma waqara iman di qalbi, itulah pertama kalinya iman singgah di hatiku, menancap di hatiku. Beliau merenung, kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Betul atau tidak? Kita tidak mungkin menciptakan diri kita sendiri. Dan kita tidak mungkin menciptakan langit dan bumi. Berarti ada siapa di sana? Ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di alam semesta ini menjadi bukti adanya pencipta. Sehingga seorang penyair mengatakan, "Faya ajaban kaifa yu'tal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu." Sungguh heran bagaimana mungkin seseorang itu durhaka kepada Allah atau bagaimana mungkin seseorang itu mengingkari Allah Padahal segala sesuatu adalah merupakan bukti Yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah ada Dan Allah itu adalah Maha Esa Kemudian juga di dalam Quran itu ada ayat Di surat Al-Hajj ayat nomor 73 Itu kalau direnungkan indah sekali yang mana ayat itu bantahan kepada mereka-mereka yang menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada sekutunya. Allah menjadi Allah memberikan contoh Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u wa in yakhluqhumud dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ba'd talibu wal matlub. Anda merenungkan ayat itu. Ini bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, minta-minta kepada selain Allah. Orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah itu, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Menciptakan lalat itu nggak bisa. Walaupun walawi walaupun mereka bersatu padu semuanya untuk menciptakan lalat tidak bisa. Menciptakan robot bisa ya, tapi robot lalat bisa enggak? Robot lalat enggak bisa. Robot terbatas. Terbatas dan direkayasa macam-macam. Yang kerja yang orangnya juga, bukan lalatnya sendiri. Ya. Kalau lalat kerja sendiri, lari ke sana tanpa ada remote-nya, tanpa ada apa-apanya. Kemudian, seandainya lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka mungkin lagi makan ya, lalat hinggap di makanannya, lalu lalat mengambil satu bagian dari tempe yang dimakan itu. Mungkin dia makan tempe ya, lalat yang hinggap di sana, dia ambil sedikit pergi lalat. Kata Allah, coba kamu ambil lagi tempe yang diambil oleh lalat itu. Bisa enggak kamu? Wa iya seluk rumud dua bisai'an la yastanfiduhu Ngambil lagi yang telah diambil lalat, kita tidak bisa. Lalu Allah mengatakan orang-orang itu wal matlub. Yang dimintai lemah, yang meminta sama-sama lemah. Selain Allah. Jadi yang kita minta-minta selain Allah itu lemah, nggak bisa apa-apa. Mengambil sesuatu dari yang telah diambil lalat dari miliknya dia, dia nggak bisa. Apalagi menciptakan lalat. Ini lemah. Kalau lemah tidak layak untuk dijadikan Tuhan tidak layak untuk dimintai dua-duanya lemah kalau Allah maha kuat segala-galanya jadi ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah poin yang ke-42 kita ahli sunnah wa jamaah meyakini bahwa kita dulu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk bertauhid dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu kesimpulannya ya. Jadi kita dulu pernah janjian dengan Allah untuk bertauhid dan tidak syirik. Maka dari itu pendidikan anak dalam Islam itu jangan sampai dilupakan pendidikan akidah. Akidah penting sekali. Dan anak itu insya Allah mudah diingatkan. Karena anak itu masanya masih dekat dengan dengan dengan kelahiran, dengan alam arwah. Sehingga anak mudah diarahkan. Tapi kalau kecil sudah diselewengkan, berat nanti. Nah besarnya nanti diluruskan lagi berat. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, kita masuk saja langsung poin ke-43. Dan itu 43 ini tentang takdir dan juga beberapa poin setelahnya tentang takdir. Ini perlu ya, kita mem, apa namanya memperhatikannya secara seksama supaya tidak terjadi salah paham dan diharapkan yang hadir hari ini juga hadir dari kemarin depan karena masih berkaitan dengan takdir terus supaya pemahaman tentang takdir tidak sepotong-sepotong takdir ini kalau potong potongan juga bahaya harus tuntas belajar takdir itu قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد ذلك العدد ولا ينقص منه Berkata Imam Al-Tahawi rahimahullah taala semenjak dahulu kala Allah Ta'ala telah mengetahui jumlah hambanya yang akan masuk jannah surga dan yang akan masuk neraka total jumlah itu tidak akan bertambah dan tidak pula berkurang jadi di sini kita bicara tentang ilmu Allah jadi ilmu Allah meliputi segala-galanya Allah itu sudah mengetahui semenjak zaman azali dulu. Zaman azali ya. Ilmunya Umar itu adanya mulai kapan? Mulai kapan? Ya bersama dengan Allah. Karena ilmu Allah itu adalah merupakan sifatnya Allah yang tidak berpisah dari Allah. Semenjak zaman dahulu kala, wal awal wal akhir tanpa permulaan. Jadi Allah semenjak dahulu kala sudah tahu jumlahnya, ahli surga itu berapa, jumlahnya ahli neraka itu berapa, beserta namanya, nama bapaknya, bulan bin bulan, semuanya lengkap dan itu tidak akan ditambahi lagi, tidak akan dikurangi lagi. Jadi Allah tahu semuanya. Termasuk kita ini Allah tahu ahli surga atau ahli neraka. Berarti ini adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita pernah membahas menyinggung pada pertemuan yang lalu bahwa di antara rukun iman adalah iman kepada takdir.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 Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdir, ketentuan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 2, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya. Takdir ada. Yang lalu juga kita telah membahas tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Ada berapa tingkatannya? Ada empat ya. Yang pertama-tama al-ilmu, kita mengimani ilmunya Allah. Yang kedua al-kitabatu, kita mengimani bahwa ilmu Allah itu dituliskan di lauhil mahfud. Yang ketiga al-masyiatu, kita mengimani kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam lam yakun. Yang keempat, al-khalqu. Kita mengimani penciptaan. Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah kita bahaskan panjang lebar. Iya. Dan semua itu ada dalilnya tapi tidak apa-apa disebutkan lagi dalilnya mengenai ilmu Allah dan penulisan itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat nomor 70 sekaligus disebutkan Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah ada pada kitab catatan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Al-Hajj dulu. Jadi ayat ini menyatakan Allah telah mengetahui segala-galanya dan ilmu Allah itu telah dituliskan. Dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan awalu syai'in khalaqallah al-qalam. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Lalu Allah mengatakan uktub, tulislah. Lalu pena mengatakan wama aktub, saya tulis apa ya Allah? Qala kata Allah, uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai kiamat. Tuliskan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katakallahu maqadiral qalaib qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alf Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. Kemudian mengenai al-masyiah yang ketiga, kehendak Allah itu dalilnya di Quran sangat banyak. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Hajj ayat 14. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu melakukan apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Juga di dalam surat Al-Imran ayat nomor 40, "Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kehendak ya. Yang dikehendaki Allah terjadi. Yang tidak tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, semuanya ini adalah ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Di antara dalilnya adalah di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Semuanya yang masuk dalam kata-kata sesuatu berarti adalah ciptaan Allah. Kita termasuk sesuatu. Kemudian, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita akan mengimani ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Nah, di antara ilmunya Allah itu, Allah mengetahui jumlah ahli surga berapa, jumlah ahli neraka berapa, dan tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Jadi Allah tahu ya, semuanya Allah tahu. pulang bin pulang pulan bin pulan Apakah dia ahli surga atau ahli neraka, dan itu oleh Allah tidak akan ditambahi lagi, tidak akan dikurangi lagi. Terus kita tidak boleh protes. Wah, kok itu Allah ya? Saya termasuk yang mana ya? Tidak boleh protes. Percuma kita bahas itu tidak ada faedahnya. Sampai capek, sampai kita payah, sampai kita hancur, tidak akan ada faedahnya. Justru kita yang rugi. siapa yang semuanya. Karena Allah itu sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, justru mereka kita semua yang akan ditanya. Kita tidak boleh tanya kepada Allah lima wa pak. Mengapa? Bagaimana Allah ini? Tidak boleh. Percuma tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Bahkan ada sebuah hadis tentang masalah ini ya. Tentang masalah Allah telah mengetahui ahli syurga dan ahli neraka semuanya. Dan oleh Allah tidak akan ditambah serta tidak akan dikurangi lagi. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau menyatakan salafnya sahih dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya Al-Albani menyatakan yang sahih di dalam As-Sahihah. As-Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma kata beliau kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi yadihi kitaban Rasulullah SAW keluar kepada kami dan di tangannya ada dua kitab. Dua kitab catatan. Pokoknya kata Maha Mahadani kitaban? Lalu dia bertanya, "Tahukah kamu apa isi dua kitab ini? Dua catatan ini?" Qulna faqulna la ya Rasulullah illa di Rona. Kami para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, kami tidak tahu. Kecuali apabila anda memberitahu kami. Lalu beliau mengatakan tentang kitab yang ada di tangan kanannya. Jadi yang satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Tentang yang di tangan kanannya beliau bersabda, "Hadza kitabun min Rabbil alamin fihi asma'u ahli jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim, thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqas minhum abada." Ini adalah kitab dari Allah Rabbul Alamin yang di dalamnya berisi nama-nama ahli surga bersama nama-nama bapak mereka dan nama-nama kabilah, suku atau marga mereka. Fulan bin Fulan, Al Fulan. Lengkap. Kemudian disebutkan secara global pada akhirnya dan tidak ditambahi lagi serta tidak akan dikurangi lagi daripada mereka selama-lamanya. Sudah lengkap beres. Kemudian beliau bersabda tentang yang ada di tangan kirinya. Hadza kitabun min Rabbil alamin fihi asma'u ahli an-nar wa asma'u ahli wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la minhum abada. Ini adalah kitab dari Allah Rabbul Alamin di dalamnya ada nama-nama ahli neraka sekaligus nama-nama bapak-bapak mereka dan kabilah mereka, marga mereka. Kemudian disebutkan secara global pada akhirnya lalu tidak ditambah lagi dari mereka dan tidak pula dikurangi selama-lamanya. Sudah beres ya? Sudah, semuanya sudah beres. Lalu para sahabat seperti kita akan tanya, Kira-kira pertanyaan kita bagaimana? Pertanyaan kita insya Allah sama. Kalau begitu buat apa beramal? Betul kan? Dan itu juga ditanyakan oleh sahabat. man amal inkana amrun qad wa minhu ya Rasulullah. Kalau telah selesai beres kayak gitu, buat apa amal? Pasrah aja kita. Buat apa amal ya Rasulullah? Kata beliau, Kala sajidu pokor itu. Berusahalah dan beramalah. Berusaha dan beramal. Jangan pasrah. Harus ada usaha, harus ada berbuat. Fa inna sahibal jannah yuhtamu lahu fi amali ahli jannah wa in amila ayya amalin. Karena orang yang dia telah ditetapkan sebagai ahli syurga nanti akhir umurnya ditutup dengan perbuatan ahli syurga walaupun dia beramal dengan berbagai macam amalan. Jadi yang masuk dalam nama-nama ahli surga, seperti apapun amalannya, akhirnya pasti dia beramal baik dan matinya husnul khotimah, amalannya amalan ahli surga. Wa inna sahiban nar lahu bi amali wa in Dan sesungguhnya penghuni neraka akan ditutup umurnya dengan amalan ahli neraka. Walaupun dia beramal dengan amal apa saja yang memang namanya masuk dalam nama ahli neraka, walaupun dia beramal apa saja, akhirnya amalannya adalah amalan ahli neraka. Matinya adalah mati suhul khotimah. Na'udzubillah Berarti ini sama dengan hadisnya Ibnu Mas'ud yang panjang itu kan tentang awal penciptaan manusia, air manis, kumpah darah, kumpah daging, Kemudian akhirnya tentang ahli surga dan ahli neraka. Ada kalanya orang mengamalkan amalan ahli surga, akhir umurnya berubah ahli neraka. Ada kalanya orang mengamalkan ahli neraka, akhir umurnya berubah ahli surga. Hanya saja kalau seseorang itu benar-benar amalnya ahli surga lahir batin, terus istiqomah ahli surga lahir batin, insya Allah sampai mati pun amalannya ahli surga. Karena Allah tidak mungkin merubah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Orang beriman dan keramat Allah, Allah akan diberi keteguhan di dunia dan di akhirat. Biasanya yang berubah itu adalah orang yang tampaknya amalannya baik. Luarnya itu amalannya amalan ahli surga. Padahal orang tidak ada tahu yang ada di dalamnya. Akhir umurnya oleh Allah ditampakkan aslinya. Ini loh, ternyata dia ada ini. Justru yang banyak itu orang mengamalkan ahli neraka. Akhir umurnya taubatan nasuha, mengamalkan ahli surga dan dia matinya husnul khotimah. Ini yang banyak terjadi. Kemudian setelah menjelaskan itu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya, artinya sudah beres ya. Lalu beliau mengatakan, فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير Tuhanmu telah selesai dalam urusan hambanya sekelompok ada yang masuk surga dan sekelompok lain ada yang masuk neraka Surat asyura ayat nomor 7 Jadi itu ikhwan wa akhwatillah, fillah rahimakumullah tentang ahli surga dan ahli neraka, nama-nama mereka telah beres. Dituliskan semuanya. Kemudian berikutnya ada pula hadis mengenai hal itu yaitu pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan sahabatnya Lalu beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa maktubun maq'aduhu minal jannati aw maq'aduhu minan nar." Tiadalah seorang dari kamu melainkan telah dituliskan tempatnya. Apakah di neraka ataukah di surga? Surga atau neraka? Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala naqtasil ala kitabina wa natrukul amal." Ya Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja kepada takdir. Kita nggak usah amal. Buat apa amal? Buat apa berbuat? Pasrah aja ya Rasulullah. Kata beliau, la jangan. I'malu fakullan muyassarun lima pun ya kalah. Jangan pasrah. Beramallah, berbuatlah karena masing-masing nanti akan dimudahkan menuju apa yang telah diciptakan untuk dia. Masing-masing dimudahkan menuju takdirnya. Jadi berusaha, tidak boleh diam, harus usaha. Yang jadi masalah bukan kita menyerah kepada takdir. Yang jadi masalah itu adalah kita melawan takdir dengan takdir. Takdir dilawan dengan takdir. Allah menakdirkan kita lapar, kita makan supaya laparnya hilang. Allah menakdirkan kita tidak punya anak karena belum nikah. Kita nikah dan berusaha supaya punya anak. Seperti itu. Allah menakdirkan sakit, kita berdoa supaya Allah merubah takdirnya, menjadikan kita sembuh dan kita juga berobat supaya sembuh penyakitnya. Itu penting. Karena urusan akhirat dengan urusan dunia ini sama. Kalau urusan dunia, ada enggak orang itu mengatakan saya pasrah pada takdir? Ada enggak? Antum jangan kuliah di rumah aja. Nanti kalau Allah menakdirkan saya dapat S3, akan datang kepada saya S3. Iya. Yang datang es krim nanti. Ya usaha. Lo anda kalau urusan dunia apa usaha? Tapi kalau urusan akhirat selalu mengatakan takdir, pasrah. Tidak bisa ini sama dengan itu. Orang kepingin kaya, di rumahnya aja sudah. Kalau memang Allah menakdirkan saya kaya, kekayaan akan datang kepada saya. Kamarnya aja dia. Dia tidak akan datang kaya, keluar dulu kerja. Kalau pergi. Demikian pula kalau kita ingin masuk surga, ya kita mengamalkan perbuatannya ahli surga. Yang jadi masalah itu adalah kita ditanya tentang kita, bukan kita tanya tentang Allah. Perintah Allah dikerjakan, dan larangan Allah ditinggalkan. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Lail. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna yasiruhu lil usra orang yang dia dermawan dia bertakwa dia iman dimudahkan jalannya ke surga Orang yang kikir, yang sombong, yang mendustakan dimudahkan jalannya ke neraka. Jadi masalahnya kita koreksi diri kita tidak usah kita memprotes Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu dimudahkan jalannya ke surga, ada orang dimudahkan jalannya ke neraka. Ada orang itu kalau mau ke tempat-tempat yang baik mudah, mau hadir majelis taklim mudah gampang, mau sholat gampang, mau sedekah gampang, mau maksiat selalu gagal. Mau maksiat selalu gagal. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya ke surga. Ada orang sebaliknya mau beramal soleh repot, mau sholat berat, mau sholat berat, mau semuanya berat. Tapi kalau maksiat berbuat jahat selalu berhasil. Mau korupsi nggak pernah ketemu, mau pacaran selalu dapat pacar. Ya hati-hati ini jalannya kemana? Ke neraka. Dimudahkan jalannya ke neraka. Jadi tidak ada alasan mengatakan takdir, tidak ada alasan. Usaha, usaha, dan usaha Bahkan sekarang pun kita ini kita milih mau maksiat saat ini bisa, mau taat saat ini bisa. Takdir itu nggak usah dipikirin. Takdir itu adalah kita jalani apa adanya. Yang penting perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, hukum Allah kita tegakkan, kita berusaha, berusaha dan berusaha, selesai. Tidak usah mikir takdir. Yang milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Milik orang tidak mungkin kita ambil, milik kita tidak mungkin diambil orang yang dijauhkan Allah tidak mungkin kita bisa mendekatkan yang didekatkan Allah tidak mungkin kita bisa menjauhkan yang disatukan oleh Allah tidak mungkin bisa dipisahkan yang dipisahkan oleh Allah tidak mungkin bisa disatukan dan seterusnya jadi itulah masalah takdir ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah jadi poin ke-43 ini adalah tentang ilmu Allah ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala-galanya termasuk ilmunya Allah itu Allah mengetahui ahli syurga dan ahli neraka semuanya. Nama mereka, nama bapaknya, nama kabilahnya dan oleh Allah tidak akan ditambah lagi dan tidak akan dikurangi lagi. Ada ucapan yang indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala Beliau mengatakan atau kebanyakan dari salaf ya, kebanyakan dari salaf. Nadiru al-qadariyata bin ilmi. Fa in aqarru bihi khusimu wa in jahadu kafaru. Kalau orang mengingkari takdir, maka kamu ajak diskusi tentang ilmunya Allah. Ada orang mengingkari takdir ya, kita tanya aja, kamu percaya enggak dengan ilmunya Allah? Kalau dia, saya percaya dengan ilmunya Allah, maka konsekuensinya dia harus percaya bahwa Allah mengetahui semua ahli neraka dan semua ahli surga. Betul atau tidak? Karena itulah ilmunya Allah, ilmunya Allah itu segala-galanya. Berarti kalau orang Qadariyah ini mengakui ilmunya Allah, otomatis ajarannya dia Qadariyah langsung bubar. Kalau gitu ajaranmu ditutup saja, selesai. Kamu mengingkari takdir, tapi kamu percaya dengan ilmunya Allah. Ya itulah inti daripada takdir. Kita meyakini ilmunya Allah. Kalau dia tidak percaya dengan ilmunya Allah, kafir. Tidak pernah sama Allah, kafir. Sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani. Non Muslim berarti kamu. Berarti kamu mengatakan Allah itu tidak ada apa-apanya. Berarti Allah itu bodoh, tidak punya ilmu. Berarti Allah itu lemah, Allah tidak kuat. Subhanallah. Betul atau tidak Betul lah, bisa sekali masuk akal. Kamu percaya ilmunya Allah enggak? Percaya ilmunya Allah. Karena saya sudah takdir itu, ilmunya Allah. Allah tahu segala galanya. Jadi bukannya Allah zalim, tapi Allah tahu segala galanya. Jadi kesimpulan daripada poin nomor 43 ini, kita mengimani ilmunya Allah yang meliputi segala galanya jadi kita mengimani ilmunya Allah yang meliputi segala-galanya termasuk jumlah ahli surga dan ahli neraka semuanya. Itu sebenarnya poin ke-44 dan setelahnya juga masalah takdir. Tapi nanti aja kita pending dulu untuk hari Kamis depan karena juga masih ada sambungan-sambungan masalah-masalah yang lainnya masalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhil silakan. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk di SMS. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Waalaikumsalam Amin Bagaimana jika seorang anak belum balik meninggal Sedangkan dua orang tuanya adalah kafir Apakah termasuk Apakah masuk surga anak tersebut Jazakumullah khair ya. Ini pertanyaannya bagus sekali Dan pertanyaan ini hubungannya sangat erat Dengan poin yang keberapa tadi 42 ini sangat erat kaitannya dengan 42. Berarti antum ini cerdas ya. Mudah-mudahan Allah semakin menambah kecerdasan antum. Bagaimana? Kan dulu kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli tauhid di alam arwah. Apalagi ketika lahir. Ketika lahir juga dalam keadaan fitrah. Lalu belum balik mati. Masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang afalul musyrikin. Anak-anaknya orang musyrik yang mati masih kecil. Masuk mana ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah SAW, Allah a'lamu bima kanu amin. Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Jawabannya adalah wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu apakah si ahli surga ataukah ahli neraka. Itu. Jadi Allah yang lebih tahu. Kita tidak menfonis dia ahli surga atau dia ahli neraka. Kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, Allahu a'lamu bima kanu Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka perbuat. Itu tentang anak-anaknya ahli ahli kafir kafir anak-anaknya orang-orang musyrik yang masih dalam keadaan belum balik mati masih kecil. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada orang meninggal hari Jumat Pas azan subuh Sebelum meninggal Dia sempat bersyahadat Tapi dia tidak pernah sholat Dan ibadah-ibadah mahbah lainnya Apa itu termasuk husnul khotimah? Jawabannya Apakah hal ini terjadi? Apakah ada orang seperti ini? Apakah ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, lalu matinya mengucapkan syahadat? Apakah ada? Apakah ini hanya dongeng-dongeng saja? Anda pernah lihat nggak orang yang sini? Ini insya Allah pertanyaannya salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang tidak sholat, yang tidak ibadah, matinya mengucapkan syahadat itu tidak mungkin. Mungkin itu ada di sinetron. Ya. Di sinetron ada seperti itu. Atau mungkin kisah kita, kita kita bohong. Ini orang karena baik hati sehingga Allah menulisnya sebagai husnul khotimah karena hatinya baik. Ya, tidak baik hatinya, tidak sholat kok. Kalau hatinya baik tentu dia tapi pemuda ibadah. Hubungan harus lengkap, tidak cukup dengan manusia, harus dengan Allah. Tidak cukup dengan Allah, harus dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Ya, lengkap, hubungan harus lengkap. Ittaqillah aitsuma kunta wa atti'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa qalitin nasa bi khuluqin hasanin. Hubungan lengkap. Ittaqillah ayatul kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hubungan dengan Allah yang baik. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata samuha Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus keburukan. Ini hubungan dengan diri sendiri yang banyak amal soleh. Yang ketiga, wa khalifin nasa bi hasani dan bergaulah dengan manusia dengan mempergunakan akhlak yang baik, hubungan dengan manusia. Lengkap dengan Allah baik, dengan diri sendiri baik, dengan manusia baik. Jadi insya Allah ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi orang yang tidak pernah sholat lalu kalau mati dia mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang sholat saja banyak yang ucapkan loh Apalagi yang tidak sholat. Kalau saya tidak percaya dan antum mudah-mudahan juga sama dengan saya tidak percaya. Percaya nggak ada Orang nggak pernah sholat, lalu matinya mengucapkan syahadat, apalagi di tempat-tempatkan lagi hari Jumat. Seakan-akan tanda-tanda Rasul Fatimah. Wah ini terba di tempat-tempat kan ini. Kalau menurut orang Jawa ini namanya ilmu gaduk. Digaduk-gadukkan. Saya mengatakan tadi seperti itu supaya antum tidak tidak mengandalkan cerita-cerita kayak gini. Ini cerita menyesatkan. Bahaya cerita kayak gini. Harus dibantah keras. Karena kalau tidak dibantah keras, nanti orang nggak apa-apa. Yang penting kita punya hati baik. Nanti mati husnul khotimah. Yang penting kan hatinya. Ya, enggak hati dan amal. Enggak cukup hati saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz yang dirahmati Allah Amin saya, Dulu saya pernah melakukan kesalahan dan taubat Sekarang saya merasakan Allah beri hukuman atau balasan yang saya sendiri baru rasakan Apakah Allah belum mengampuni saya Tapi Alhamdulillah saya merasa mudah dalam mencari ilmu agama Yang dulu saya sulit mendapatkannya Karena harta yang diberikan orang tua saya Saya harus bagaimana Ya. Alhamdulillah. Yang penting kan taubatnya, yang penting taubat. Yang penting adalah seorang taubat, taubatan nasuha karena syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Yang penting kan itu. Yang mana orang kalau sudah taubat sudah selesai. Atta taibu minadzam taman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Kemudian juga jangan lupa banyak amal soleh. Innal hasanat yudhibna as Kebaikan menghapus keburukan. Yang banyak amal soleh. Banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, banyak naik, banyak sodako, ngaji. Untuk menghapus yang dulu. Kalau seandainya Anda merasa Allah memberi hukuman, ya Anda khusnudan kepada Allah. Berarti Allah cinta. Allah kalau cinta kepada hambanya, oleh Allah diuji. Kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita murka, Allah murka. Jadi yang penting adalah kesungguhan kita dalam taubat. Istiqomah kita dalam taubat. Selesai. Dan taubat itu beres. Sahabat Umar bin Khattab juga dulu orang jahat, peminum pomer, bunuh anaknya masih kecil, tapi taubat. Hamzah peminum pomer, tapi taubat. Banyak sahabat yang seperti itu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala dulu orang jahat, perampok, lalu taubat jadi ulama besar. Bishr al-Hafi, orang yang nakal, pelaku dosa besar, lalu taubat jadi ulama besar. Jadi yang penting itu adalah taubatnya. Anda telah taubat, alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah dan carilah teman-teman yang selalu membantu Anda untuk istiqomah dalam taubat. Jauhilah teman-teman yang bisa mengembalikan Anda kepada dosa yang dulu itu. Karena teman itu pengaruhnya besar. Kalau orang kumpul dengan teman, teman tidak baik, apalagi teman dulu maksiat, nanti ingat maksiat. Di teman yang dulu-dulu pernah maksiat dan dia belum taubat, kita ketemu dia saja, lihat wajahnya, ingat maksiat. Betul atau tidak? Baru lihat wajahnya, ingat maksiat. Apalagi kumpul. Kumpul tidak apa-apa untuk nasihatnya. Bukan untuk seperti dulu lagi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Waalaikumsalam wa Apa yang harus dilakukan oleh orang muslim jika ada bayi yang fitrah meninggal dunia tapi dia anak orang kafir, apa dia berhak disolati? Nah ini juga bagus pertanyaannya. Berarti ini tidak tidur yang banyak. Bagaimana hukumnya? Dia masih kecil masih. Tapi anaknya orang kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, keluarganya kafir, sak rumahnya kafir semua. Maka di dunia dihukumi seperti orang kafir, hukum dunianya, hukum akhiratnya, surga atau neraka urusannya Allah. Tidak mungkin nanti ada anaknya orang kafir mati kita rebut. Ini Islam, ini Islam. Ya nanti bisa berkelahi nanti. Kita berikan dia, dia diurus oleh mereka. Ya kita tidak usah nyolati. Hukum dunianya hukum begitu. Hukum akhiratnya Allah yang Maha tahu. Jadi berbeda antara hukum dunia dengan hukum di akhirat. Kemudian ini ada lagi SMS dari Pak Lestari, bukan di sini orangnya ya. Ini pendengar via radio dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz jika kita dah bertaubat dari dosa-dosa Apakah dosa-dosa yang lalu tetap disisap di hari akhirat nanti atau sudah dihapus Orang kalau sudah taubat itu ya bukan hanya dihapus Tapi oleh Allah diganti dengan kebaikan Bukan hanya dihapus Dihapus memang ada riwayatnya Seperti hadis yang tadi ya Wa'ad bi'it sayyatan hasanata tamsuha. Ikutilah kebaikan, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Pasti kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Bagaimana juga firman Allah di dalam surat Hud, "Innal hasana yudhibna as Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Tapi ada lagi di surat Al-Furqan tentang hamba-hamba Allah yang beribadah Rahman beberapa ayat terakhir yang Allah mengatakan mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, yang melakukan itu dosanya dilipat gandakan terus lalu Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat kecuali orang-orang yang taubat beriman dan beramal saleh maka mereka itu kesalahan-kesalahan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya dihapus ya, tapi Allah malah diganti dengan kebaikan. Allahu Akbar. Bahkan disebutkan di dalam hadis ketika orang mukmin itu oleh Allah disebutkan dosa-dosanya dan dia mengakuinya. Dosa-dosanya dia mengakui semuanya. Tapi masih ada dosa-dosa yang lebih besar yang lainnya yang sengaja oleh Allah itu tidak ditampakkan dulu. Orang ini takut, merasa banyak dosanya. Lalu Allah mengatakan kepada dia, dosa-dosamu ini aku ganti masing-masing dengan kebaikan. Padahal dia semula itu takut, waduh, yang kecil sudah tampak semuanya, yang besar-besar masih belum ini. Bagaimana kalian besar yang tampak, alangkah menakutkannya. Lalu dikatakan oleh Allah, semua dosamu ini aku ganti dengan kebaikan. Begitu Allah mengatakan gitu, ya Allah, yang besar-besar mana? Kok tidak kelihatan? Karena dia pikirannya kalau yang kecil aja diganti dengan yang kebaikan kecil, kalau dosa yang besar diganti dengan kebaikan yang besar. Tapi jangan salah paham. Ini bukan motivasi untuk berbuat dosa. Ini adalah motivasi untuk taubat. Taubatan nasuha. Jadi begitu. Yang penting adalah taubatnya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf saya tanya di luar konteks kajian ini. Apabila seseorang tergelincir lagi melakukan dosa besar yang selama hampir dua tahun ya istiqomah bertobat darinya, ia ya, bimbang apakah masih tidak istiqomah bertobat hingga akhir hayatnya? Apakah tiap-tiapnya agar orang tersebut dapat merasakan kemarikan iman yang dulu pernah ia rasakan? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ya memang itulah manusia. Kadang sudah tobatan nasuha, ah, selalu kalah oleh nafsu berbuat lagi. Ketika berbuat lagi atau ya, tobatan nasuha ah, lagi. Yang penting taubatnya itu benar-benar ikhlas, tidak ada niat mau berbuat lagi. Jangan taubatnya taubat karena tidak ada kesempatan untuk sementara taubat dulu aja. Kalau ada kesempatan ya berbuat lagi. Karena sekarang tidak ada cewek yang cakep datang, ya saya taubat dulu. Kalau ada yang datang cakep nanti ya mikir-mikir, jangan, ya berarti tidak, tak ikhlas tobatnya. Tobatan nasuha. Seandainya salah oleh nafsu berbuat lagi, dia tobat lagi, walaupun seribu kali. Seterusnya, itulah sunnatullah. Dan yang penting itu adalah teman ya, teman, lingkungan. Termasuk juga majelis ilmu. Yang menjadikan kita istiqomah yaitu lingkungan kita. Teman itu narik. Teman kita baik kita ditarik menuju baik. Teman kita jahat kita ditarik menuju Lahat. Kemudian juga majelis ilmu, majelis kayak gini ini, ini menambah iman atau menurunkan iman? Menambah iman. Jangan karena tempatnya saya saja yang itu itu juga tambah iman ketika ada kajian. Iya, penting. Sehingga para salafus saleh mengatakan majelis ilmu itu adalah majelisul iman, majelis iman. Ayo bina ta'ala nu'minu sa'at. Ayo kita beriman sesaat. Meninggikan iman. Sebagaimana Anggola mengatakan kalau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imannya bertambah seakan-akan surga dan neraka tampak di depan mata. Kalau sudah pulang ke rumah, di kerjaan, di kampus, di mana, lupa. Jadi begitu. Kemudian juga kita perlu perlu waspada, jangan sampai ketika berbuat maksiat ternyata imannya turun dan menaikkannya lagi sulit, turunnya terus turun, turun turun dan masih dalam keadaan imannya turun. Naudzubillah. Menambah iman itu gampang. Yang menambah iman itu perlu usaha. Menurunkan iman gampang. Kurang iman itu gampang. Jadi yang dikhawatirkan pas imannya turun mati. Naudzubillah. Karena kita kan tidak tahu ajal kita kan. Begitu. Dan juga orang maksiat itu hidupnya tidak tenang, tenang. Yakinlah kita akan sering bahagia kan? Dan kalau kita maksiat tidak mungkin bahagia. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Orang yang lupa dengan Allah, lalai, enggak ingat Allah, enggak zikir, nuruti hawa nafsunya, urusannya itu kacau balau. Orang kalau maksiat urusannya kacau, urusan kita ini kacau semuanya gara-gara maksiat. Kalau kita taat, urusan kita itu lancar semuanya, tenang, damai, enak. Dibantu oleh Allah. Tinggal pilih, pilih yang mana? Pilih surga dunia dengan ketaatan ataukah neraka dunia. Apalagi ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Surga itu tanpa modal. Kalau neraka pakai modal. Betul atau tidak? Surga itu gampang, sholat, puasa, dzikir, ya sodakoh silakan, uang kita tambah, tambah barokah. Tapi kalau neraka pakai modal, mau narkoba beli dulu, mahal, ekspresi berapa, puluhan ribu, ratusan ribu. Mau main perempuan, keluar uang lagi, pakai modal. Tidak keluar modal masuk neraka. Lebih gampang mana surga dengan neraka? Kalau kita mau itu lebih gampang surga sebenarnya. Cuma godaannya nafsu yang berat. Ya, jadi yang penting adalah taubatan nasuha, istiqomah dalam taubat. Saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا جواد يا كريم يا بر يا رحيم يا مكفف الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الاسواق يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسألك حسن